Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Bidan Kolbu dan pagi ini kita membahas jika surga dan neraka tidak pernah ada. Dua segmen kita sudah membahas tentang kenikmatan surga dan apa saja yang termasuk orang-orang yang masuk surga dan ada apa aja di dalam surga. Nah, untuk Kali ini kita akan membahas tentang neraka. Tapi sebelum kita membahas tentang orang yang di neraka itu seperti apa, orang yang masuk neraka itu orang yang bagaimana, saya akan melanjutkan cerita tentang Nabi Ibrahim ya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan Al-Khalil, kekasih Allah. Ketika Israel datang kepadanya, maka Nabi Ibrahim bertanya, Hai Israel, ada apa engkau datang? Israel mengatakan, datangku hanya satu, mencabut nyawa. Insya Allah bu, kita nggak usah kenalan pasti akan datang itu Israel. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bu tiga yang paling menakutkan dalam kehidupan seorang hamba Allah. Pertama, di saat dia melihat malakal maut. Kedua, di saat dia dibangkitkan di mahsyar, di golongan mana dia ditempatkan. Yang ketiga, ketika dia berhadapan kepada Allah, dia masuk surga atau neraka. Itu yang merah, yang mengerikan sekali. Nah, kata Ibrahim, "Hai Israel, Aku ini kekasih Allah, Khalilullah. Adakah seseorang kekasih yang ingin mematikan kekasihnya? Ada nggak bu? Nggak ada. Adakah seseorang kekasih yang ingin membunuh kekasihnya? Nggak ada. Israel bertanya kepada Allah, Ya Allah, adakah seseorang kekasih yang akan mematikan kekasihnya? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Israel Beritakan ya Israel kepadanya Adakah seseorang kekasih yang tidak rindu untuk bertemu dengan kekasihnya? Siapa kekasih kita bu? Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara pertemuannya bu? Al-maut, kematian Itu adalah babul liqa pintu pertemuan kepada Allah. Nah oleh karena itu hidup ini hanya menanti giliran. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah? Sekarang dikasihkan kesempatan kita untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Sehingga kita tidak menyesal karena ada nanti di di, di akhirat dalam Al-Qur'an diceritakan ya laitani kuntu turabah Ya Allah, lebih baik aku jadi tanah sajalah. Lebih baik aku tidak jadi manusia. Karena apa? Akan diminta bertanggung alunna yauma idin anin naim. Itu yang mengerikan. Nabi mengatakan tadi, yang paling mengerikan di saat engkau melihat malakal maut. Di hadis yang lain, yang sangat mengerikan di saat amal ibadahmu diperlihatkan dalam sakaratil maut yang halal yang haram itu yang masya Allah nah oleh karena itu kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di penghujung dari tarikan nafas kita kita dalam radiyatan mardiyah yang Allah redha, yang kita redha, mardiyah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, oleh karena itu kita setiap salat kita ucapkan ini. Wajah wajhiya lilladzi fatara as-samawati di ard hanifan musliman wa ma ana musyrikin. Kita mohon ya Allah Aku hadapkan wajahmu ke hadapan engkau ya Allah. Ini wajahku. Karena apa bu? Karena hidup ini terlalu banyak kita pakai topeng. Kesini topengnya lain, kesitu topengnya lain. Sehingga mohon maaf kita nggak tahu hari ini kita pakai topeng apa. Nah Nauzubillah min Buka topeng-topeng itu semua. Mari inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ya Allah, inilah wajahku yang hina ini. Aku hadapkan kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Baik, Ibu ada yang bertanya? Ingin bertanya berkaitan dengan neraka ya, Ibu ya, pastinya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ida Utomo. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah pengertian bahwa surga berada di telapak kaki Ibu? Terima kasih. Ya Allah, memang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Nabi menyatakan al-jannatu tahta akdamil ummahat. Surga itu memang di bawah telapak kaki ibu, ibu yang mana Iya dong, mentang-mentang bapak nggak ada, ibu yang mana kan gitu. Nah, mohon maaf, sudah jelas dong, ibu yang mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibu yang sekedar mengenalkan mall sana, mall sini, plaza sana, plaza sini bukan yang mengenalkan mangga dua dan lain-lainnya. Tapi ibu yang mengajak anak-anaknya mengenal kepada Allah. Hmm. Karena anak itu dunia dan anak pula di akhirat. Dia menuntun kita ke dalam syafaat atau menuntut kita ke dalam neraka. Itu anak. Nah oleh karena itu memang surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu yang salihah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan wanita yang salihah lebih mulia daripada dunia berserta seluruh isinya. Satu wanita yang salihah lebih mulia di sisi Allah dari seribu laki-laki yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita berharap semuanya menjadi ibu-ibu yang salihah Allah. Ya, ya iya, pertanyaan berikut. Ya, Bu silakan yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yan Basri Rifai ingin bertanya sama Pak Ustadz, apakah benar hanya dengan menjenguk orang sakit akan mendapat ganjaran, ganjaran surga Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, begini banyak sekali dalam hadis-hadis itu memberikan sponsor kita untuk menjadi penghuni surga. Misalnya Al-Hajj Mabrur laisa lahu jaza illal jannah haji yang mabrur haji yang mabrur yang tidak ada balasannya kecuali surga Allah satu contoh bagaimana haji mabrur ketika Rasulullah ditanya bagaimana haji mabrur itu oh haji mabrur itu atyabul kalam wa it'amus ta'am arham, الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام Haji Mabrur itu yang lidahnya indah pulang haji enggak kayak pita kusut begitu tapi mulutnya indah mulutnya sejuk asyabul kalam dia tidak bicara kecuali yang baik kalau dia tidak bisa lebih baik dia diam seperti itu. Asyabul kalam. Nah bisa nggak pulang haji seperti itu? Orang haji aja maki-maki orang. Nah, asyabul kalam. Kemudian it'amut ta'am. Dermawan. Pulang haji jangan pelit. Karena dia sudah belajar untuk memberikan segalanya di jalan Allah. Yang ketiga, ausilul arham, mengunjungi silaturahmi. Yang keempat, dia bangun malam untuk sholat. Jadi orang yang dijanjikan menjenguk itu juga dengan demikian ada juga persyaratannya betul-betul lillah wa fillah. Kalau dia bu di silaturahmi meninggal dunia, dia fi husnul khatimah bu. Iya bu ya. Iya. Ya baik, nanti kita akan lanjutkan Ustaz ya tentang pembahasan surga dan neraka apakah ada. Tetap bersama kami pemirsa, saat lagi kita uh, Ustaz akan memberikan kesimpulannya bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Thank you. kita sudah memasuki segmen terakhir pemirsa dan kita masih membahas mengenai surga dan neraka. Dan bagaimanapun perjalanan hidup kita kalau kita sudah sampai ke akhirat nanti kita pastinya akan memerlukan bekal ya Ustadz ya. Nah, bekal seperti apa sih? Pilihan menjadi pilihan bagi kita yang mau masuk surga, silakan sok masuk surga. Mau neraka, sok masuk neraka. <laughs> Nah, ujubilah jangan sampai ya Ustadz. Nah, ini semua kita masuk surga. Tapi bagaimanapun ada prosesnya ya Ustadz ya ibadah kita selama ini apakah hanya mengharap keridhaan Allah apa karena ingin masuk surga atau neraka Ustaz itu kan menjadi proses dan insya Allah bekal yang akan kita hadirkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mendapatkan ridhonya Allah silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim surga dan neraka adalah keimanan kita karena Al-Quran membicarakan tentang itu. Dengan surga kita berharap, dengan neraka kita mohon perlindungan. Mudah-mudahan saja seluruh amal ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacatnya. Mudah-mudahan saja setiap gerak-gerik kita itu dapat membuah pahala di sisi Allah. Dan juga ingat ibu-ibu, tidak ada satupun dari amal ibadah kita menurut sabda Nabi yang menjamin kita untuk masuk surga. Kalau begitu apa yang menjamin kita untuk masuk surga? Yang menjamin kita untuk masuk surga adalah kasih sayang Allah. Rahmatuh. Itu dalam hadis Nabi Muhammad. Kalau begitu siapa yang dapat rahmah Allah? Kan begitu. Orang yang dapat rahmah Allah itu dalam surah Al-Furqan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أغنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما sampai akhir ayatnya nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang akan masuk surga itu kalau dia beriman beramal soleh kan begitu. Siapa yang beriman beramal soleh maka Allah masukkan ke surga. Dan iman amal soleh itu kalau nggak ada rahmat Allah nggak masuk juga bu. Kita beriman dan ini beramal soleh itu dari rahmat Allah kan begitu. Allah gambarkan siapa yang dapat rahmat. Alladzina yamshuna alal ardi hauna. Pertama, orang yang ketika berjalan di muka bumi tidak somse. Tidak apa? Sombong. Jadi orang sombong masuk ke mana? Na'udzubillah min zalik, neraka. Jadi orang tawadhu akan masuk mana? Ke dalam surga. Itu ciri pertama yang dapat rahmah Allah itu. Kemudian apa lagi? وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما kalau dia digosipin dengan orang-orang yang jahil nggak perlu melayani nggak perlu meladeni api kecil kalau dikipas kipas kipas jadi besar nggak jadi besar kalau selama selamat tinggal الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Siapa mereka itu? Oh orang-orang yang menghabiskan waktu malam harinya Ruku dan sujud di hadapan Allah Jangan lempeng tidurnya Dari Isa bangun-bangun subuh Jangan sebelum subuh sedikit Subhanallah. Tahajud bangun kumilail bangun walau rakaah wahidah, walaupun satu rokaat tapi kebangetan juga kalau udah bangun satu rokaat. Kelindur kayaknya Ustaz bukan Subhanallah. Ibu-ibu mohon maaf. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan apa? Ditanya ya Rasulullah mengapa membuat kami ini susah bangun malam? Takunat kadunubuk kata Rasulullah karena terlalu beratnya dosa-dosamu. Allahu Akbar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bangun malam. Allah gerakkan ini kita bisa walaupun dua rakaat kita mohon itulah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz terima kasih banyak Ustaz katanya sudah berakhir. Terima kasih atas waktu, ilmunya, kesempatan dan alhamdulillah Semoga menjadi bekal bagi kita semua Bu ya untuk menuju surga, mencapai keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu terima kasih ya Ibu ya sudah bersilaturahim, masjidnya sudah dipinjam. <laughs> Insya Allah kita ketemu lagi, salam untuk keluarga dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat setengah empat pagi di TV One. Insya Allah ya kita ketemu besok di jam yang sama sebelum berpisah Kirani pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.